Kemudian beliau masuk ke dalam pembahasan mengenai ta'diyatu dhanna wa alima lima fa'ulin wahidin. Yaitu muta'attinya dhanna dan alima kepada satu maf'ul saja. Karena pada pembahasan sebelumnya kita membahas bahwa dhanna dan alima itu memerlukan dua maf'ul. Nah, di sini kita lihat ada pembahasan mengenai dhanna dan alima yang muta'addinya kepada satu maf'ul saja. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu pada bait yang ke-214 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan li'ilmi irfanin wa dhannitu hamah untuk alima yang bermakna irfan dan dhanna yang bermakna ittahama. Jadi nanti ada alima yang bermakna irfan, yaitu mengetahui. Kemudian dhanna yang bermakna ittahama, yaitu bermakna menuduh atau mencurigai. Maka ketika alima bermakna mengetahui dan zonna bermakna menuduh atau mencurigai, ta'diyatun liwahidin multazamah. Maka kedua fi'il tersebut itu selalu muta'addi kepada satu maf'ul saja. Kemudian Asyaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini. Beliau mengatakan taqaddama anna alima min af'alil qulubil lati tansibu maf'ulaini. Telah berlalu penjelasan bahwa alima itu termasuk ke dalam af'alul qulub di mana fi'il tersebut itu menasobkan dua maf'ul. Wa dzakara fi hadzal baiti annaha ta'ti bima'na arafa. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan dalam bait ini bahwa fi'il alima itu datang juga dalam makna atau datang dengan makna arafa. Mengetahui atau mengenal. Wa yakunu masdaruha al-ilma maka pada saat itu ya masdar dari alima itu adalah al-ilmu bimakna al-irfani yang maknanya adalah al-irfan ya mengetahui atau mengenal fatansibu maf'ulan wahidan maka ketika alima itu bermakna irfan itu menasabkan satu maf'ul saja kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Di sini dapat dilihat Ulama ulama'u bainal ilmi wal ma'rifati. Para ulama itu membedakan ya, definisi dari al-ilmu dan al-ma'rifatu. Jadi al-ilmu dan al-ma'rifatu itu memiliki makna yang berbeda. Dan perbedaan itu dijelaskan oleh para ulama. Fal ma'rifatu tata'allaku bidhati syai'i. Maka yang namanya ma'rifah itu berkaitan dengan zat sesuatu. Jadi berkaitan dengan zatnya, itu yang disebut dengan ma'rifah wal ilmu yata'allaqu bi sifatihi wa ahwalihi. Adapun yang namanya al-ilmu itu berkaitan dengan sifat-sifatnya dan juga keadaan-keadaannya. Maka di sini cukup jelas, yang namanya ma'rifah itu berkaitan dengan zat sesuatu, sedangkan al-ilmu itu berkaitan dengan sifat-sifat dan keadaan-keadaannya. Takulu engkau mengatakan araftu kholidan. Araftu kholidan. Saya mengetahui atau mengenal Khalid. Maka ini ma'rifah. Ya, mengetahui secara zatnya Khalid itu ya orang itu. Ini yang disebut dengan ma'rifah. Kemudian bagaimana dengan al-ilmu? Wa bakron musafiron. Dan saya mengetahui bahwa bakar itu sedang bepergian atau sedang menjadi musafir. Maka ini ala ilmu berkaitan dengan sifat-sifat atau keadaan-keadaan. Maka ini berkaitan dengan keadaan bakar yang sedang bepergian. Maka ini ala ilmu Kemudian fal ma'rifatu tamyizul ma'rufi min ghairihi. Maka yang namanya ma'rifah itu ya membedakan ya atau memisahkan atau membedakan al-ma'ruf yang dikenal yang diketahui dengan selainnya. Seperti tadi kalau dikatakan araftu Khalidan itu saya dapat membedakan Khalid dengan orang yang lain. Karena tadi bahwa yang namanya Khalid itu secara zatnya adalah orang tersebut. Saya dapat membedakan Khalid dengan yang lainnya. Kemudian wal ilmu yufidu tamyizama yusafu bihi an ghairihi. Sedangkan yang namanya al ilmu itu faidah yang dibawa itu adalah dapat membedakan apa yang disifati dengannya dengan selainnya. Seperti tadi, alim tu bakron musafiron. Saya mengetahui bahwa bakar itu dalam keadaan bepergian atau musafir. Maka di situ saya dapat mengetahui apa yang disifati dengannya, ya, yang disifati dengan musafir itu adalah bakar maka saya dapat membedakan baker dengan lainnya, karena saya tahu baker itu sedang bepergian. Kemudian waqad fil misbahil muniri. Dan sungguh telah datang penjelasannya dalam Al-Misbahul Munir. Ini sebuah kamus yang sangat masyhur, ya buah karya Al-Fayyumi. Mad data Arafah ya, pada bagian atau pada artikel bagian arofa. Ya, karena kamus itu bagian-bagiannya berdasarkan huruf kemudian kata-kata. Manas suhu yang isi dari bagian tersebut, arof tuhu irfatan bil kasri wa irfanan. Ya. Di sini dalam kamus tersebut di Tuliskan araf tuhu, ini berarti fi'il maudinya. Irfatan itu salah satu masdarnya, bil kasri dengan kasroh. Wa irfanan, ya, ini juga adalah masdarnya. Apa artinya? Alim tuhu bihasatin minal hawasil khomsi. Ya, berarti yang dimaksud dengan araftu itu adalah alim tuhu satin minal hawasil silkomsi. Saya mengetahuinya dengan salah satu dari indera yang lima. Ya, salah satu dari indera yang lima, salah satu panca indera. Misalnya dengan mata. Ya, saya mengetahui bahwa kalau tadi Khalid wujudnya seperti itu. Itu yang dinamakan dengan irfan. Hada farqun ma'nawiyun. Ini adalah perbedaan maknawi antara al-ilmu dan al-ma'rifatu. Ammal lafziyu, adapun perbedaan secara lafat, fa inna arafa tansibu maf'ulan wahidan. Maka secara lafat, yang namanya fi'il arafa itu hanya menasobkan satu maf'ul saja. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat ke-146, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka, yaitu orang-orang Yahudi dan Nasrani, itu mengenal Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka sendiri. Ya, maka di sini kita melihat bahwa kedua fiil yaitu yang yang Arifunahu dan yang Arifuna abna'ahum itu e, menasabkan satu maf'ul saja. Ya, maka ini maknanya adalah arafa, meng mengenal, mengetahui. Kemudian wa alima tansibu maf'ulaini dan fi'il alima itu menasabkan dua maf'ul. Kama fi awalil babi. Sebagaimana datang penjelasannya di awal bab ini yaitu dzanna dan saudari-saudarinya. Kemudian fa nasobat wahidan fahiya bimakna arofa. Maka jika alima itu hanya menasabkan satu maf'ul saja, maka itu memiliki makna arofa. Jadi ketika ada fi'il alima yang dia itu hanya menasabkan satu maf'ul, itu maknanya adalah arofa. Fa'in baqiyat ala ma'naha adapun jika alima itu tetap pada makna yang asal, yaitu makna keyakinan. Fala buddha min taqdiril maf'uli Maka ya tidak bisa tidak atau harus ditakdirkan adanya maf'ul yang kedua. Jadi kalau misalnya setelah alima itu hanya ada satu maf'ul. Tetapi makna yang diinginkan itu hanya atau tetap yaitu alima yang bermakna yakin. Maka harus ditakdirkan adanya maf'ul yang kedua. Wali benil qayyimi rahimahullahu bahthun wafin fi hadzal maudu'i. Dan Ibnul Qayyim rahimahullahu taala itu memiliki pembahasan yang panjang dan lengkap mengenai pembahasan ini. Ya, yaitu berarti pembahasan mengenai al-ilmu dan al-ma'rifatu. Fi kitabihi, dalam kitab beliau, Madarijis Salikina, pada kitab Madarijus Salikin, Al-Mujallada Thalitha pada jilid ketiga, Safhata Khamsin wa Thalathina wa Thalathimiatin, pada halaman 335 wa bada'i'il fawaidi dan juga pada kitab beliau bada'i'ul fawaid al-mujallad tsaniyah pada jilid kedua safhata tsnataini wa sittina pada halaman 62 kita kembali ke atas nahwu maka contoh alima yang bermakna irfan itu adalah alimtul khabaro. Ya alimtul khabaro. Ai araftuhu. Maksudnya adalah araftuhu. Saya mengetahui atau mengenali kabar tersebut. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat An-Nahl ayat ke-78. Di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Dan Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun. Maka di sini kita lihat la ta'lamuna syai'a. La ta'lamuna syai'a maka di sini hanya menasobkan satu maf'ul yaitu syai'an saja. Wa qala ta'ala dan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-60. Di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman Wa akharina min dunihim la ta'lamunahumullahu ya'lamuhum ya wa akharina min dunihim la ta'lamunahum Allahu ya'lamuhum Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-60 dan orang-orang selain mereka yang kalian tidak mengetahuinya sedangkan Allah mengetahuinya maka di sini perhatikan ada la ta'lamunahum dan ya'lamuhum. Kedua fi'il tersebut itu menasobkan satu maf'ul saja yaitu hum. Kemudian kita lanjutkan kama taqaddama anna dhanna min af'alir rujahani. Dan juga sebagaimana telah berlalu penjelasan bahwa dhanna itu termasuk ke dalam af'alur rujahan, yaitu fiil-fiil yang menunjukkan rujahan, kecondongan. Allati tansibu maf'ulaini, yang fiil tersebut itu menasobkan dua maf'ul. Wa dzakarahuna annaha ta'ti bima'na ittahama. Dan Ibnu Malik rahimahullahu taala menyebutkan di sini bahwa dhanna itu dapat datang dengan makna ittahama, yaitu tadi menuduh atau mencurigai. Wa masdaruha adh-dhannu bimakna alittihami. Sedangkan masdar dari dhanna tersebut itu adalah adh-dhannu yang maknanya adalah alittiham. Nahwu contohnya Iftafa kitabi wa dhonantu kholidan. Saya kehilangan bukuku dan saya mencurigai Khalid. Maka di sini perhatikan setelah dhonantu itu maf'ul yang dinasabkan hanya satu yaitu kholidan. Wa minhu qawluhu ta'ala dan di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Takwir ayat ke-24. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma huwa 'alal ghaibi Dan dia yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah ya orang yang bakhil untuk menerangkan yang ghaib. Nah, di mana syahidnya di dalam ayat ini? Nah, ada penjelasan selanjutnya. Ala qira'atiz dha'il musyalati. Tetapi ini menjadi syahid untuk pembahasan ini, itu mengikuti qira'ah yang membacanya bukan dengan bot, Ya, membacanya bukan dengan hubat, tapi dengan al ya, dengan dha. Berarti dibaca wa huwa 'alal ghaibi bidhonin. Ya, dibaca dengan adza yang musyalah. Ya, ini istilah dalam penulisan, ya penulisan huruf Arab di mana kita lihat adza itu musyalah, ya naik. Kita lihat setelah huruf dha itu eh, alifnya itu naik. Ya, alifnya naik. Maka ini untuk membedakan dengan dot. Ya, membedakan dengan dot. Bima'na muttahamun. Ya, muttahamun. Maka dhonin itu maknanya adalah muttahamun. Ya, dicurigai atau dituduh. Fadhoninun fa'ilun bima'na maf'ulin. Maka dhonin dalam ayat tersebut kalau mengikuti kiroah yang membaca dengan dho, itu adalah fa'il yang maknanya adalah maf'ul, ya, muttaham, yang dicurigai, yang dituduh. Wa qad nasaba maf'ulan wahidan. Dan di situ dhonin itu menasobkan satu maf'ul. Wa huwa naibul fa'ili. Apa maf'ulnya? Yaitu sudah menjadi naibul fa'il. Wahuat domirul mustatiru. Dan itu berupa domir yang mustatir. Wahadihi kiro atau benikathirin wa abi amrin wal kisaiyi. Dan yang membaca dengan zo ya, wa ma huwa alal ghaibi bidhonin, itu adalah kiroahnya Ibnu Kathir, kemudian Abu Amr, dan Al-Kisai. Ya, ketiga ulama kiroah. Wa ma'naha dan makna kalau mengikuti kiroah tersebut laisa bimuttahamin fi an ya'tiya min indihi bi syai'in ziyadatun fima uhiya ilaihi. Maaf. Laisa bimuttahamin fi an ya'tiya min indihi bi ziyadatan fima uhiya ilaihi. Jadi Rasulullah saw Alaihi Wasallam itu tidak dicurigai atau tidak tertuduh dengan menambahkan sesuatu dari sisinya terhadap apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu Alaihi Wasallam. Artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terbebas dari tuduhan bahwa beliau menambahkan kata-kata beliau sendiri di dalam apa yang diwahyukan kepada beliau. Au yantaqisa minhu syai'an. Dan beliau juga terbebas dari tuduhan bahwa beliau mengurangi sesuatu dari apa yang diwahyukan kepada beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya ini kalau mengikuti qiraah tadi wa ma huwa 'alal ghaibi bi dhonin. Tetapi wa al baquna bi dhonin. Ya, tetapi ulama qiraah yang lain itu membacanya dengan dhonin. Ya bi dhadi dengan huruf dot. Ala makna maka ini e, maknanya adalah bi bakhilin. Ya tadi maknanya adalah bakhil fahuwa fa'ilun bima'na fa'ilin. Kalau ini wazan fa'ilun, tapi maknanya adalah fa'il. Ai laisa Muhammadun sallallahu alaihi wasallama bibakhilin fi bayani ma'uhya ilaihi yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu bukanlah orang yang bakhil dalam menjelaskan apa-apa yang diwahyukan kepada beliau. Wa dan juga Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu tidak menyembunyikan apa yang diwahyukan kepada beliau. Bal bayyanahu linnasi. Bahkan Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan semua hal yang diwahyukan kepada beliau itu dijelaskan kepada manusia. Kita lanjutkan. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala li'ilmi irfanin ila akhirih ya li'ilmi irfanin dan seterusnya. Ai maksudnya inna alima idza kanat bimakna arafa ya sesungguhnya fi'il alima itu kalau membawa makna arafa wa masdaruha al-irfanu dan masdarnya adalah al-irfan wa dhanna idza kanat bimakna ittahama dan fi'il dhanna kalau maknanya adalah ittahama wa masdaruha adh-dhannu al-ittihami dan masdarnya adalah adh-dhann dengan makna al-ittiham ta'addat kullun minhuma ila maf'ulin wahidin maka masing-masing dari kedua fiil tersebut, yaitu arafa dan zonna, itu mutaatinya kepada satu maf'ul saja. Kapan itu tadi? Ketika alima itu bermakna arafa, dan zonna itu bermakna ittahama. Wa khassahuma ibnu malikin bidzikri. Dan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala mengkhususkan penyebutan uh, alima dan Zonna tadi. Ya, hanya dua itu. Mengapa? Lianna alima aslun fi af'alil yaqini. Karena fi'il alima itu adalah asal dari fi'il-fi'il yang bermakna yakin. Ya, pokoknya, asalnya. Wa Zonna fi af'alir rujahani. Dan fi'il Zonna itu merupakan asal dari fi'il-fi'il yang bermakna rujahan wali annahuma yansibani wahidan dan bahwa alima dan zonna dalam bab ini itu menasabkan satu maf'ul wala yakhrujani anil qalbiyati dan walaupun alima ketika bermakna uh, irfan arafa dan zonna ketika bermakna ittahama itu tidak keluar dari af'alul qulub, tetap berupa amalan hati. Imma ghairuhuma fayansibu maf'ulaini hamlan alaihima. Adapun kedu selain keduanya, selain dhonna dan alima, itu menasabkan dua maf'ul, itu mengikuti keduanya wa yakhruju anil Kolbiyati ghaliban dan biasanya fiil-fiil selain dhanna dan um, kalima itu keluar dari fiil kulub ya af'alul kulub ya biasanya kemudian kita lanjutkan ro'a al-hulmiyatu yaitu ro'a yang bermakna melihat dalam mimpi Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala eh, mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau yaitu bait ke-215 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala beliau mengatakan walira ar mi ma li'alima dan bagi ro'a, fi'il ro'a yang bermakna melihat dalam mimpi, itu nisbatkanlah apa-apa yang berlaku bagi fi'il alima. Apa itu? Toliba maf'ulaini min qablu intama. Yaitu nisbatkanlah bahwa fi'il ro'a tersebut itu akan menuntut atau akan muta'ati terhadap dua maf'ul sebagaimana penjelasan yang telah lalu min qablu. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullahu taala menjelaskan bait ini, "Idza kanat ro'a hulmiyatan." Ya, jika ro'a itu bermakna hulmiyah. Apa itu hulmiyah? Ai lirru'ya fil manami, yaitu melihat di dalam mimpi. Ya, maka ketika ro'a itu bermakna melihat dalam mimpi, ta'addat ila maf'ulaini. Maka dia akan muta'addi terhadap dua maf'ul. Kama tata'adda ilaihima alimal madhkuratu fi awalil babi. Ya, sebagaimana fi'il alima yang telah disebutkan di permulaan bab itu muta'addi kepada dua maf'ul. Wa mithalu dzalika qauluhu ta'ala dan contoh dari hal tersebut itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-36 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Qala ahaduhuma inni arani a'siru khamra Wa al akharu inni arani ahmilu fawqa ra'si khubza. Maka berkatalah salah seorang di antara keduanya, ya sesungguhnya saya bermimpi bahwa saya sedang memeras anggur. Sedangkan orang yang lain, ya ini dua orang yang ingin ditakwil mimpinya, Kemudian orang yang kedua berkata, ya, sesungguhnya saya bermimpi, ya saya melihat dalam mimpi bahwa saya membawa roti di atas kepalaku. Ya, maka di sini ro'a di sini itu keduanya bermakna holmi ya, melihatnya di dalam mimpi maka falya'u maf'ulun awwalun liro'a fil maudhi'aini. Maka pada kedua, kan ada dua, aroni a'siru khomro dan aroni ahmilu fauqoroksi khubza. Maka pada kedua fi'il aro tersebut, itu ada ya' mutakallim, ya, yang bersambung dengan nun wiqayah. Maka ya tersebut itu adalah maf'ul yang pertama untuk fi'il ro'a pada kedua tempat. Wa jumlatu a'siru khomron wa ahmilu fauqarasi ra'si khubzan. Dan jumlah a'siru khomron dan ahmilu fauqarasi ra'si khubzan. Fi mahalli nasbin maf'ulun thanin. Itu menempati kedudukan nasab sebagai maf'ul yang kedua. Wa mithluhu qawluhu ta'ala an Yusufa alaihi salatu wassalamu. Dan yang serupa dengannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ketika menghikayatkan ucapan dari Yusuf alaihi salatu wassalamu di dalam surat Yusuf ayat keempat di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Sesungguhnya saya melihat ya, melihat di sini dalam mimpi ya saya melihat 11 bintang. Maka faro'a holmiyatun. Maka ro'a di sini itu adalah holmiyah, ya, melihatnya di dalam mimpi lidalalati muta'alliqiha ala annahu manamun. Yang menjadi dalil, yang menjadi petunjuk itu adalah ya muta'alliqnya. Ya, yang terkait dengan ucapan Yusuf ini. Bahwa itu adalah di dalam mimpi. Kemudian, wali ta'ala. Dan juga yang menjadi yang serupa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat kelima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman La taqsus ru'yaka ala ikhwatika. La taqsus ru'yaka ala ikhwatik. Janganlah engkau ceritakan ya penglihatanmu atau mimpimu kepada para saudaramu. Ya. Kemudian wa qaulihi ta'ala dan juga pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Yusuf ayat ke-100 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman hadza ta'wilu ru'yaya min qabl Ini adalah takwil. Ya, ini adalah takwil dari takwil dari mimpiku yang dahulu itu. Maka untuk ayat-ayat ini atau untuk ru'ya yang bermakna eh, atau yang disebutkan di sini wal kathiru isti'malur ru'ya lima fil manami Ya, mayoritas penggunaan ru'ya di sini itu adalah untuk apa yang ada di dalam mimpi. Fa'akhada asyara mabniyun ala fathil juz'aini. Maka ahada asyara itu mabni dengan fathah di kedua bagian yaitu ahada dan asyara. Fi mahalli nasbin maf'ulun awwalun. Yang menempati kedudukan nasab untuk maf'ul yang pertama wasajidina maf'ulun tsanin. Dan sajidina itu adalah maf'ul yang pertama. Karena kalau uh, ayat lengkapnya kan idhqala yusufu li abihi ya abati inni ro'aitu ahada asyara kaukaban kaukabaw wasyamsa wal komaro ro'aituhum li sajidin. Ya, ingatlah ketika Yusuf berkata kepada ayahnya, Wahai, wahai ayahku, sesungguhnya aku bermimpi melihat sebelas bintang, matahari dan bulan, ya, saya melihat mereka semuanya bersujud kepadaku. Ya, maka sajidina di situ adalah maf'ul yang kedua. Namun kita lihat catatan kaki terkait hal ini. Hadha huwa ra'yu jumhuril mufassirina yang berpendapat bahwa ru'ya di sini adalah dalam mimpi itu adalah pendapat jumhur mayoritas para ulama tafsir. Kabni Jaririn, ya seperti Ibnu Jarir. wa Wabni Kathirin, dan juga Ibnu Kathir. Wa ghairihima, dan yang selain beliau berdua, rahimahumullahu ta'ala. Wa yara makkiyun wa abul baqai wa ghairuhuma minal mu'ribina. Akan tetapi ada ulama yang berpendapat berbeda, yaitu Makki dan Abul Bako dan ulama selain beliau berdua. Minal mu'ribina, ya, dari para ulama yang mengi'rob ayat-ayat Al-Quran. Annar ru'yatahuna min ru'yatil aini. Ya, bahwa ada ulama tafsir yang berpendapat bahwa ru'yah dalam ayat ini itu adalah melihat dengan mata kepala, yang melihat dengan mata telanjang, betul-betul melihat secara hakikat. Ya, ada yang berpendapat seperti itu. Fayakunu qauluhu sajidina halan. Kalau ru'ya di sini itu dianggap sebagai melihat dengan mata telanjang, maka jadilah lafat sajidina dalam ayat tersebut itu adalah hal. Wa ala hadza fala syahida fil ayati. Dan kalau mengikuti pendapat yang ini, itu maka tidak ada syahid untuk pembahasan ini dalam ayat tersebut tadi. Wallahu a'lamu. Kita kembali ke atas. Wahada makna qawlihi. Dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu ta'ala wali ro'ar ru'ya ila akhirihi. Ya, dan untuk ro'a yang bermakna ru'ya dan seterusnya. Ai maksudnya, unsub li ro'allati mastaruhar ru'ya ma intama, ai intasaba. Maksudnya, sandarkanlah kepada ro'a yang masdarnya ar-ru'ya, apa-apa yang intama ya maksudnya adalah intasaba ya dinasabkan disandarkan li alimal madhkurati untuk alima yang telah disebutkan sebelumnya ya min qablu ai fi awalil babi maksudnya adalah eh, yang sudah disebutkan pada awal bab ihtirazan min alimal madhkurati qabla hadzal baiti ini untuk membedakan dengan alima yang disebutkan pada bait sebelumnya, yaitu bait 214. Karena alima yang disebutkan pada bait 214 itu bermakna airfan, yang bermakna arofa, yang hanya menasobkan satu maf'ul. Fa'innaha la tansibu illa maf'ulan wahidan. Karena alima yang disebutkan pada bait sebelumnya itu tidaklah menasobkan melainkan satu maf'ul saja. Ya hanya menasobkan satu maf'ul. Wa qad 'abbara al-musannifu an ra'al hulmiyati bimasdariha ar-ru'ya. Dan sungguh Ibnu Malik rahimahullahu taala itu mengungkapkan atau membuat istilah ro'a al-hulmiyah itu masdarnya itu adalah ar-ru'ya. Ya, karena kan beliau mengatakan wali ro'ar ru'ya. Ya. Seolah-olah ru'ya itu adalah masdar hanya untuk ro'a yang hulmiyah. Wahuwa yaqa'u masdaron li ro'al hulmiyati. Dan memang ar-ru'ya itu menjadi masdar untuk ro'a yang bermakna hulmiyah. Kaqaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala an Yusufa alaihi salatu wassalamu menghikayatkan ucapan Yusuf alaihi salatu wassalam hadza ta'wilu ru'yaya dalam surat Yusuf ayat ke-100 ini adalah takwil dari mimpiku tetapi wali ro'al basoriyati akan tetapi ar-ru'ya itu juga dapat menjadi masdar untuk ro'a yang bermakna basoriyah. Artinya melihat dengan mata kepala sendiri, bukan di dalam mimpi. Kakaulihi ta'ala sebagaimana dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Isra ayat ke-60 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma ja'alna ruyal lati arainaka illa fitnatal linnas. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 60 dan kami tidak menjadikan ya ar-ru'ya yang telah kami perlihatkan kepada engkau melainkan sebagai ujian bagi manusia. Ya, maka ru'ya di sini itu di sini menjadi syahid bahwa ini maksudnya adalah basoriyah. Memang melihat dengan mata kepala sendiri. Karena apa? Kita lihat wa qad rawal Bukhariyu nadihi dan sungguh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala itu menyebutkan dengan sanatnya Ani bin Abbasin radhiyallahu anhumah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala ya beliau mengatakan hiya ru'ya ainin bahwa yang dimaksud dalam ayat ini itu adalah penglihatan bukan dalam mimpi tapi penglihatan dengan mata kepala sendiri Uriha Rasulullah sallallahu alaihi wasallama di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diperlihatkan fitnah tersebut Lailata usriyabihi di malam ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu diisrokan ya dalam peristiwa Isra dan Mi'raj intaha ya sampai di sini ucapan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma dalam riwayat Al-Bukhari Wal kathiru isti'malur ru'ya mastaron liro'al hulmiyati. Akan tetapi mayoritas itu orang menggunakan ar-ru'ya itu digunakan untuk masdar bagi ro'a yang bermakna hulmiyah atau mimpi. Kita lanjutkan. Kemudian Asyaih Abdullah Al-Fauzan hafidhahullah ta'ala menyebutkan hadful ma'muli fi hadzal babi. Ya hadful ma'muli fi hadzal babi. Dihapusnya ma'mul dalam bab ini. Kemudian beliau mengutip ucapan dari Ibnu Malik rahimahullahu taala dalam Alfiyah beliau bait ke-216 di mana Ibnu Malik rahimahullahu taala mengatakan wala tujizhuna bila dalili suquta maf'ulaini au maf'uli ya wala tujizhuna bila dalili suquta maf'ulaini au maf'uli suquta maf'ulaini au maf'uli dan tidak diperbolehkan dalam bab dhanna dan saudari-saudarinya itu menghilangkan dua maf'ul atau menghilas, menghilangkan satu maf'ul bila dalilin. Kalau tidak adanya dalil atau petunjuk yang menunjukkan apa yang dihapus tersebut. Kemudian Asy-Syaikh Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menjelaskan la yajuzu fi hadzal babi hadful maf'ulaini au ahadihima tidak diperbolehkan dalam bab zonna dan saudari-saudarinya ini, itu menghapus dua maf'ul atau menghapus salah satu maf'ul illa idha dalla alaihi dalilun. Melainkan jika ada suatu petunjuk yang menunjukkan kepada apa yang dihapus tadi. Famithalu hadfihima an yuqala. Maka contoh dari kalimat yang menghapus kedua maf'ul tersebut itu adalah ketika dikatakan Bal alimta al-balaghata ijazan apakah engkau meyakini bahwa yang namanya balaghah itu adalah sesuatu yang ijaz ya ucapan yang balir itu apakah sesuatu yang ringkas Fatujibu, maka engkau menjawab, naam, iya alim Ya, saya meyakini. Berarti kedua maf'ulnya dihapus, yaitu al-balaghata ijazan. Ai alimtul balaghata ijazan. Ya, saya meyakini bahwa balaghah itu adalah ucapan yang ringkas. Walaupun kalau nanti kita belajar balaghah itu belum tentu ijaz itu yang terbaik. Artinya sesuai konteks. Kalau konteksnya memerlukan ringkas, ya ringkas. Kalau panjang, ya panjang. Kalau pertengahan, ya pertengahan. Kemudian, wa minhu qawluhu ta'ala. Dan di antara penghapusan dua maf'ul, itu adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Qasas ayat ke-74 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyalladzina kuntum taz'umun Wa yauma yunadihim fayaqulu aina syuraka'iyalladzina kuntum taz'umun Dan ingatlah hari di ketika Allah menyeru mereka seraya berkata, di manakah sekutu-sekutuku yang dahulu kalian ya, katakan. Maka ai taz'umunahum syuraka'a. Yang mengatakan bahwa atau menyangka mereka menyangka bahwa sesembahan nahum syuraka'a ya kalian uh, menyangka bahwa sesembahan-sesembahan tersebut itu adalah sekutu bagi Allah. Maka wal aula an yuqaddara, maka yang lebih utama itu ditakdirkan taz'umuna annahum syuraka'u. Waktu kembali yang tadi taz'umunahum syur, taz'umunahum syuraka'a itu adalah kalau fi'il za'ama tersebut itu seharusnya memiliki dua maf'ul, yaitu hum dan syuraka'a. Tetapi dalam ayat ini itu keduanya dihapus. Akan tetapi, i'rob yang lebih baik wal aula an yuqaddara, yaitu ditakdirkan taz'umuna annahum syuraka'u. Ada annanya di situ. Mengapa bidalili dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-94 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman Wa ma nara ma'akum syufa'aakumul ladzina za'amtum annahum fiikum syuraka' Dan kami tidak melihat ya, peserta kalian itu ada pemberi syafaat yang kalian anggap bahwa mereka itu sekutu-sekutu ya Rob di antara kalian. Ya. Maka di sini perhatikan za'amtum annahum ya annahum fikum syuraka'u. Jadi setelah za'amtum, setelah za'ama yaz'umu itu biasanya ada annanya. Jadi kalau di dalam ayat lain itu yang zahir ada annanya, maka takdirnya sebaiknya juga dengan anna. Wali annal ghaliba fi za'ama, karena biasanya dalam fi'il za'ama, ya kebanyakan, kama taqoddama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, anta ta'adda ila ma'mulaiha biwasitati, anna wasilatiha. Bahwa biasanya fi'il za'ama, sebagaimana telah berlalu penjelasannya, itu biasanya muta'ati kepada dua makmulnya dengan perantaraan anna dan silahnya. Kemudian wa mithalu hadfi ahadihima dan contoh dihapusnya salah satu dari dua maf'ul an yuqala ya ketika dikatakan hal alimta fi hadzal hayyi ahadan faqiran apakah engkau meyakini di dalam kampung ini itu ada seorang yang fakir fatujibu maka engkau mengatakan alim tu muhammadan saya meyakini muhammad ai maksudnya alim tu muhammadan faqiran saya meyakini muhammad itu fakir Fahudifathani. Maka yang kedua, maf'ul yang kedua itu dihapus, yaitu fakiron. Ya, karena apa? Karena sudah jelas dalam pertanyaan tadi. Wahadfuhu kathirun. Ya, dan di sini banyak, ya, dalam pengamalannya itu banyak penghapusan maf'ul yang kedua. Wa minhu qauluhu ta'ala dan diantaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah ayat ke-51. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma takhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa ya setelah 40 malam lalu kalian menjadikan anak lembu ya sebagai sesembahan ya sepeninggal Musa dan kalian adalah orang-orang yang zalim maka yang dihapus setelah al-ijla itu sesembahan ya ai ittakhadtumul ijla ilahan yaitu kalian menjadikan anak-anak lembu sebagai sesembahan Ya, ada maf'ul kedua yang dihapus. Kita lihat catatan kaki, hadza ala qaulin. Ya, penghapusan ilahan di sini itu menurut salah satu pendapat ulama tafsir. Waqila, tapi ada ulama tafsir lain yang berpendapat, innal fi'la muta'addin liwahidin bahwa fi'il ittakhadha di sini itu muta'addinya hanya kepada satu maf'ul. Jadi al-ijla saja sudah cukup. Ya. Wa fil kalami hadfun. Dan kalau fi'il tersebut hanya muta'addi kepada satu maf'ul, itu dalam kalam tersebut ada penghapusan. Ai maksudnya wa'abattumuhu ilahan dan kalian menyembah uh, anak lembu tersebut ya sebagai sesembahan. Berarti yang dihapus yang mana? Semua jumlah itu. Dari wa'abat wa'abat tumuhu ilahan. Ya, takdir yang dihapus lebih banyak. Kalau tadi kan ittakhadhtumul ijla ilahan, hanya ilahan saja. Kalau di sini yang ditakdirkan yang dihapus Eh, wa abattum abattumuhu ilahan. Wa mimma yu'ayyidu dzalika dan di antara hal yang menguatkan takdir tersebut annahu lam yasruh bil maf'uli tsani bahwa fi'il ittakhadha itu tidak jelas atau tidak secara terang menasobkan dua maf'ul Ya, tidak terang atau jelas adanya maf'ul yang kedua. Wala fi maudhi'in wahidin dan itu tidak hanya pada satu tempat. Artinya dapat ditemui pada tempat-tempat lain itu hanya menasabkan satu maf'ul saja. Hanya menasabkan maf'ul yang pertama. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 148 di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim ajala ya wattakhadha qaumu Musa min ba'dihi min khuliyihim ajala dan kaum Musa ya dan kaum Musa itu setelah kepergian Musa itu membuat ya dari perhiasan-perhiasan emas itu membuat ijla, membuat anak lembu. Maka perhatikan di sini ittakhadha itu fiilnya, fa'ilnya adalah qaumu, kemudian maf'ulnya adalah ijla. Ya, ijla maka tidak secara sorih atau jelas itu menasobkan maf'ul yang kedua. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 148. Ya, ayat yang sama. Yaitu ittakhadhuhu wa kanu zalimin. Dan mereka menjadikannya ya dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Ini secara lafat juga kita lihat hanya ittakhadhuhu hanya menasobkan satu maf'ul yaitu hak saja. Kemudian dalam surat yang sama, dalam ayat yang lain yaitu Al-A'raf ayat 152, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innalladzina takhadzul ijla" Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu. Maka di sini secara lafat secara yang terlihat itu hanya menasabkan satu maf'ul, yaitu al-ijla. Ya, ini yang menguatkan pendapat yang kedua tadi, bahwa itu hanya menasabkan satu maf'ul, kemudian ada jumlah yang dihapus yaitu abad abattumuhu ilahan. Ya, di sini beliau melanjutkan Ya wa mimma yurajjihul awwala istilzamu tsani hadzfal jumlati. Namun di antara perkara yang menguatkan pendapat yang pertama, menguatkan pendapat yang pertama bahwa ittakhadha itu menasabkan dua maf'ul tetapi yang dihapus adalah maf'ul yang kedua. Apa yang menguatkan? Istilzamu tsani hadzfal jumlati bahwa pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa itakoda itu hanya menasabkan satu maf'ul tapi ada jumlah yang dihapus, itu konsekuensinya adalah mewajibkan adanya penghapusan jumlah. Kemudian wala yalzamu fil awwali illa hadfu maf'ulin. Dan untuk pendapat yang pertama yang mengatakan yang dihapus itu hanya maf'ul yang kedua, itu yang diwajibkan itu tidak lain hanyalah penghapusan maf'ul saja. Yaitu maf'ul yang kedua tadi. Wahuwa mufradun. Dan maf'ulun bihi itu hanya mufrad, ya, hanya satu kata. Wa hadful mufradi ashalu min hadfil jumlati. Dan menghapus satu kata itu lebih mudah daripada menghapus satu jumlah. Contohnya tadi, ittakhadtumul ijla ilahan. Yang dihapus hanya ilahan, itu lebih mudah daripada menghapus abad wa tumuhu ilahan. Itu satu jumlah panjang. Ya, ini salah satu pendapat dan di sini tampaknya Asyaih Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala menguatkan pendapat bahwa itu yang dihapus hanya maf'ul saja, bukan jumlah. Kita kembali ke atas. Kemudian wa mithalu hadzfil awwali dan contoh dari jumlah yang menghapus maf'ul yang pertama wa huwa aqallu dan ini lebih jarang ditemui mimma qablahu daripada yang sebelumnya artinya penghapusan maf'ul yang pertama itu lebih jarang daripada penghapusan maf'ul yang kedua an yuqala ya bahwa dikatakan ma mablagu ilmika bihukmi isbalifiyabi thiyabi. Ya, ma mablagu ilmika bihukmi isbalifiyabi. thiyabi. Sejauh pengetahuanmu, apa hukum isbal dari baju? Yaitu menjulurkan baju, ya kalau untuk laki-laki, e, melebihi mata kaki. Sejauh pengetahuanmu, apa hukum isbal seperti itu? Fatakulu a'lamu muharroman. Ya, saya meyakini itu haram. Ya, isbal itu adalah haram. Mengapa wa alaihi wa'idun syadidun? Karena pada perkara tersebut, isbal tersebut, itu ada ancaman yang keras. Nah, maka di sini asalnya apa? Ai a'lamul isbala muharraman. Saya meyakini bahwa isbal itu haram. Maka di sini yang dihapus itu adalah maf'ul yang pertama yaitu al-isbal. Wa minhu qauluhu ta'ala dan di antara contoh penghapusan maf'ul yang pertama itu ada pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nisa ayat kelima. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman wala tu'tus sufaha'a ja'alallahu lakum qiyama wala tut wala tu'tus sufaha'a amwalakum allati ja'alallahu lakum qiyama dan janganlah ya kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya ya dan janganlah kalian serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya harta ya harta yang dijadikan Allah sebagai qiyam pokok kehidupan. Maka pada ayat ini itu ada maf'ul pertama yang dihapus. Ayat takdirnya ja'alahallahu lakum qiyaman. Ya ja'alahallahu lakum qiyaman. Ada ha di situ. Ya ada ha yang kembarinya kepada amwal. Wahada makna qawlihi dan ini adalah makna dari ucapan Ibnu Malik rahimahullahu taala wala tujizhuna ya itu adalah ay, la tujiz fi hadhal babi <clears throat> la tujiz fi hadhal babi hadfu maf'ulaini ya tidak diperbolehkan dalam bab dzanna dan saudari-saudarinya tidak diperbolehkan dihapusnya dua maf'ul wala maf'ulin wahidin dan juga tidak diperbolehkan menghapus satu maf'ul. Illa idza dalla ala dzalika dalilun, melainkan jika ada dalil yang menunjukkan kepada maf'ul yang dihapus tersebut. Demikian wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.